وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد نعم الله الصمد نعم الله الصمد disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahu samad dari kata yasmad nah, yasmidu samada sam yasmidu wa, atau nah, samadahu yasmiduhu bisa juga dengan samada ilaihi samada ilaihi maknanya sama dengan qasada qasada menuju menyengaja punya maksud ini mana as-samad dinamakan juga, apa diartikan juga oleh mereka sebagai As-Sayyid Al-Muta' As-Sayyid Al-Muta' Sayyid yang ditaati juga artinya sama dengan yuqsadu ilaihi fil hawaij alladhi yuqsad ilaihi fil hawaij yang dituju, yang didatangi, yang datang kepadanya dengan semua kebutuhan. Kalau kita dalam terjemahannya kan disebut Allah tempat meminta. Semana dengan itu, Allah tempat bergantung. Allah yang dituju dengan semua keperluan, hajat. Itu makna as-samad. Itu makna as-samad. Nah, terdapat dalam surat Al-Ikhlas yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thulutsal Qur'an yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Kulhuallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. pemahaman secara bahasa ada juga yang mengartikan as-samad itu la jaufalah yang tidak berongga secara artinya. Nah, itu diterangkan oleh Ibnu Jarir sebagian ulama mengatakannya la jaufalahu nah, ini tidak berongga. Maksudnya la ya'kul wa la yashrab. Ini perkataan Mujahid termasuk di dalamnya mengatakan la jaufalahu. Tidak berongga. Tidak jauf itu kan lubang rongga. Tidak makan, tidak minum Itu perkataan Mujahid murid Ibnu Abbas yang masyhur dalam tafsir juga Ikrimah Ikrimah bukan bukan Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah al Barbari. Termasuk di antara murid-murid senior Ibnu Abbas dalam tafsir. Al Hasan Al Basri juga menyatakan pendapat seperti itu. Hmm, nah, pendapat yang lain mengatakan la am hmm, Yang lain juga mengatakan la yat'am wa la yashrab. Nah, tidak makan, tidak minum. Ada pula yang mengatakan la ini artinya as-samad alladzi lam yakhruj minhu syai', tidak ada keluar sesuatu pun darinya. Walam yalid walam yulad ini maksudnya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ada juga yang berpendapat makna as-samad itu adalah ayat berikutnya. <clears throat> Artinya as itu adalah alladzi lam yalid wa lam yulad. Di antara yang berpegang dengan pendapat ini yang saya ana termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Asmaul Husna yang beliau kumpulkan dari Al-Qur'an, mana as-samad itu alladzi lam yalid wa lam yulad. Kalau tidak keliru menyebut artinya kalau tidak memasukkan itu sebagai tafsiran as-samad itu berarti mungkin beliau punya apa adalah nama tersendiri. Yang anda ingat itu tafsiran beliau terhadap as-samad. Nah, nah ada juga yang mengartikan as-samad itu kalau tidak keliru juga dinisbahkan kepada Ibnu Abbas yaitu as-sayyid as-sayyid alladhi intaha alladhi qad intaha yang sudah sampai pada batas puncak qad intaha su'juduh atau intaha fi su'judih artinya tidak ada lagi pemuka yang paling tinggi selain dia as-sayyid alladhi qad intaha yang telah sampai batas sempurna, artinya paling sempurna sudah dalam fisuk dudihi dalam ke sayyidannya, kepemimpinannya, kepemukaannya. Artinya sebagai kedudukan yang sangat mulia dan tidak ada lagi satupun di atasnya. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan nama arti dengan nama namanya As-Samad. Dengan nama Allah As-Samad. As-Sayyid alladhi intaha fi su'dudihi Ya, ini kalau orang Arab memang mereka mengartikan sosok pemimpin, pemuka, ketua suku atau orang terhormat di kalangan kabilah mereka yang didatangi, yang jadi tempat keluhan, tempat mengadu, itu dikadang-kadang diartikan dipanggil juga as-samad. Nah, makanya dinukil bahkan dengan sanad yang sahih bahwa as-samad itu as-sayyid alladhi qad intaha fi su'dudih atau intaha su'duduh kepemukaannya kepemimpinannya sudah sampai pada puncaknya yang tidak ada lagi bandingannya Nah, ada makna lain. Ada makna lain Artinya adalah As-Samad itu Al-Baqi yang maha kekal. Al-Baqi la yaf alladhi la yafna. Al-Baqi alladhi la yafna yang tidak sirna, yang tidak lenyap, yang tidak fana. Kekal abadi. Ini diantara makna As-Samad. Nah, makna kalau namanya al-baqi layafna juga sama dengan makna ad-daim. Ad-daim. Terus menerus. Dan itu menurut sebagian ulama ad-daim itu dimasukkan dalam al-asmaul husna. Al-baqi juga dimasukkan bagian mereka dalam al-asmaul husna. Tapi kita lengkap ya Pak mengambil nama yang disebutkan dalam Al-Quran tapi dengan makna ini yaitu makna al-akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin al akhir laisa ba'dahu syai laisa ba'dahu syai tidak ada yang setelah Allah berarti kan Allah yang paling akhir paling kekal baik <clears throat> Nah, nah mana yang dipegang oleh Ibnu Jarir At-Tabari? Seperti dalam perkataan yang kalau tidak keliru itu perkataan Ibnu Abbas juga as-samad itu as-sayyid alladhi qad intaha su'duduh. As-samad artinya eh, as-sayyid yang sudah sampai pada puncak. Nah, kesayidannya. Ya. Yeah alladhi yusmad ilaihi yang dituju, yang didatangi. Tempat bergantung, tempat meminta, tempat mengadu, tempat mengeluh, tempat memohon, meminta apa saja. Hatta syafaat. Karena Allah pemilik pemiliknya. Bahkan juga dalam riwayat diperintahkan kita untuk meminta apa saja kepada Allah yang memang layak untuk kita pinta walaupun cuma se utas tali pengikat sandal. Tali untuk sandal putus, minta kepada Allah. Jangan ragu untuk meminta. Karena kita merasa malu untuk minta karena itu remeh. Nah. Memang sebagian ulama melemahkan hadis itu, tapi nah, yang jelas itu menunjukkan ke kefakiran kita kepada Allah, betapa butuhnya kita kepada Allah. Wahwas samad. Nah. Nah, di kalangan orang Arab memang menamakan, menjuluki, menggelari asyraf mereka, orang-orang pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka dengan nama As-Samad. Nah, nah ini yang di, lebih utama, ini menakwilkan kalimat tersebut, kalimat As-Samad. Ini As-Sayyid, alladhi yusmad ilaih. <clears throat> Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna menerangkan juga seperti itu ahli bahasa Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Ada juga yang ahli bahasa di kalangan ulama kita juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tapi ini Abu Ubaidah sering. Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Huwa nafiya Allahus samad alladhi yusmat ilaih alladhi yusmadu ilaih yang dita, yang didatangi yang disengaja menuju kepadanya kalau nah. dalam terjemahan Allah tempat memin tempat meminta ya Allah tempat bergantung ini as-salat nah dan itu yang dipilih oleh Az-Zajjaj dalam syarah atau tafsir Asmaul Husna beliau rahimahullah itu yang dipilih oleh beliau Az-Zajjaj dalam tafsir Asma al-Husna. Itu yang paling sahihnya kata beliau. Tafsir Al-Asma al-Husna. Ini banyak para ulama yang menafsirkan ini termasuk Syahristani Kusyairi terus Al-Ghazali, Al-Qurtubi, termasuk Az-Zajjaj, Al-Khattabi. Nah, dekat dengan kita eh, Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. <clears throat> nah, jadi as-sayyid atau as-samad adalah as-sayyid al-masmud ilaihi fil hawaij yang dituju dalam semua kebutuhan kita, keperluan kita. Yang dituju, yang didatangi sebagai tempat mengadukan semua perihal, semua keadaan. Nah, Itu juga kata-kata Al-Khattabi yang didatangi dalam semua urusan. Nah, dalam semua urusan-urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. <clears throat> nah, belajar kita. Sudah paham, wah hafal luar biasa kita surat ini, surat Al-Ikhlas. Yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu, imma tentang Allah, zat dan sifat-sifatnya serta namanya ima tentang apa namanya eh, berit apa nah perintah dan larangan tentang kisah umat-umat terdahulu nah, nah artinya intinya Al-Quran itu tentang tauhid tentang tauhid isinya Al-Quran itu tentang tauhid ima tentang Allah subhanahu wa taala zat Allah nama-nama dan sifatnya Ima tentang konsekuensi tauhid, perintah dan larangan, hukum halal dan haram, syariat. Yang ketiga tentang akhbar, tentang balasan, jaza, tauhid. Kisah-kisah tentang dahulu bagaimana umat yang menentang tauhid, yang menerima tauhid. Nah, yang paling afdal yang paling utama dari seperti Al-Qur'an ilmu tentang Al-Qur'an itu tentang tauhid ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an dan surat Al-Fat eh, surat Al-Ikhlas ini berisi tentang berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengabarkan tentang Allah. Ini dikatakan sebagai sepertiga Al-Qur'an salah satunya. Nah, dia cerita dia menerangkan tentang siapa Allah itu. Allah itu adalah Allah Nam Ahad. Allah itu adalah As-Samad, lam yalid Walam lam yulad wa lam yakun lahu Kufuan ahad. <clears throat> nah, nah, hafal kita ayat ayat tersebut. Nah, ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk mendorong kita untuk nah, hanya bergantung kepada Allah. Dia menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ayat ini termasuk ayat-ayat muhkam, cerita tentang ayat tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu semuanya nah, adalah ayat-ayat yang muhkamat. Al-Fatihah itu muhkam. Isinya tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. والذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا هو الذي نزل الكتاب بالحق نعم والذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات نعم منه نعم منها أم الكتاب يا نعم disebutkan dalam ayat yang muhkamat muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihan hunna ummul kitab yang, yang difahami para ulama ummul kitab itu adalah al-fatihah nah, termasuk ayat itu adalah ayat-ayat yang muhkamat nah isinya tentang nama di situ disebutkan nama-nama dan sifat sifat Allah bahkan disebutkan juga nah dalam riwayat bagaimana seorang sahabat ketika mengimami para sahabat yang lain membaca atau menutup bacaannya itu dengan Qul huwallahu ahad. Hmm. Rasulullah perintahkan mereka yang bertanya kepada Rasulullah mengadukan perihalnya. Kenapa dia suka membaca Qul huwallahu ahad? Diterangkan oleh sahabat tersebut karena Qul huwallahu ahad itu berisi tentang sifat-sifat Allah, menerangkan tentang Allah. Wa ana uhibbu an aqra'ahu kama Dan aku suka Aku senang, aku cinta membacanya. Nah, fa'akhbirhu, fa'akhbirhu. Kata Rasulullah, terangkan, sampaikan kepada dia. Wa Allah yuhibbuh. Bahwa Allah mencintai dia karena dia senang membaca ayat tersebut karena berisi tentang sifat-sifat Allah. Nah. nah, di dalam Al-Quran, mulai dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, itu berisi tentang tauhid, tentang Allah banyak. Nah, baik itu secara surah menyebutkan nama-nama Allah juga menyebutkan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala baik sifat dzatiyah maupun sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah. Nah, makanya layak kalau mereka itu rajin, siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, maka menghafalnya, memahaminya, masuk golongan betul-betul golongan apalagi mengamalkannya ahlullah, orang-orang yang merupakan golongan Allah, khasatullah. Orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tidak akan mungkin dia bosan baca Al-Qur'an. Tidak akan mungkin bosan. Nah, para sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah bukan karena bosan mendengarkan dia membaca Al-Fatihah kulhuallah terus terus setiap habis selesai baca ayat ataupun apa namanya ditutupnya dengan kulhuallah ahad bukan karena bosan tapi karena heran apa yang menyebabkan dia suka membaca ayat tersebut hmm. padahal mungkin nggak ada dia diajarkan oleh Rasulullah nah, sebelum itu tapi karena dia cinta pada Al-Quran, kepada ayat yang menerangkan, apalagi yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, dibalas oleh Allah, Allah pun mencintai dia. Nah, ini nggak bosan dia. Makanya dikatakan oleh Sahabiyun Jalil Nuraini, Zun Nurain, pemilik dua cahaya Utsman bin Affan, "Lau tahar qulu lau taharat qulubuna ma syabi'na min kitabillah." Nah, kalau hati kita itu bersih, tidak akan mungkin bosan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Tidak akan bo bosan. Yang sudah hafal yang tentu mencintai Al-Quran sangat-sangat jarang dia akan keluarkan nasyid dari lisannya apalagi kalau lagu nyanyian nah, kata-kata yang kotor fahisyah lagun tidak akan mungkin <coughs> kerja mulutnya lantunkan ayat Allah entah itu dalam juz amma yang dia hafal mutkin atau oleh ayat-ayat yang lain. Nah. nah, ayat-ayat pendek yang berisi doa banyak dia dalam dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, diterangkan pula oleh Syekh Muhammad asy rahimahullah dalam Madwa al mungkin. penyebutan as-samad secara mutlak itu yang mengandung makna as-sayyid al-azim. Nah, as-sayyid al-azim. Nah, makna manapun juga kalau diartikan makna la jawfalahu. Allah itu tidak ada yang keluar darinya dalam artian tidak tidak ada anak, tidak punya anak. Tidak butuh makan dan minum. Nah. Dan kalau diartikan sebagai sayyid alladhi yusmad ilaih maka Allah adalah satu-satunya al-malja' inda syada'id wal hajat Allah adalah satu-satunya malja, tempat berlabuh, tempat bersandar, tempat bertumpu, tempat berlindung, tempat bergantung dalam semua urusan. Nah, dalam kesulitan-kesulitan nah, dan keperluan-keperluan kita. Nah. huwa alladhi tanazzaha wa taqaddasa. Allah lah yang bersih dan suci. Dari sifat-sifat makhluk. Apa diantaranya? Butuh makan, minum. Butuh anak. Nah. kalau pada manusia memang butuh punya anak itu kesempurnaan. Ya, kesempurnaan bagi Allah tidak. Karena pada manusia memang mereka butuh anak. Nabi pun juga minta anak. Nah, nah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Doa-doa mereka, la taj'al la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa-doa mereka minta untuk dia dan anaknya. Nah, ada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, butuh penyambung nasab mereka, keberadaan mereka. Tapi Allah sih tidak butuh. Makanya Allah minam sebagian ulama menyatakan makna somat itu Allah lam yalid walam yulad bisa jadi. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak punya istri, tidak punya anak. Dan tidak pula menjadi ah, anak. Ini dilahirkan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Singkiti dalam Abwaul Bayan. Nah. terkait dengan makna ini As-Samad yang artinya As-Sayyid Al-Azim <clears throat> sebagai Sayyid yang Maha Agung berkonsekuensi apa? Secara lawazim, secara luzum, iltizam nah, sempurna pula ilmunya kudratnya hikmahnya Helmnya. latifnya barnya, raufnya, rafahnya, izzahnya. Karena dia yang ditu, dituju dalam semua keber, keber, kebutuhan. Orang-orang yang terdesak datang mengadu kepada Allah. Amma yujibul muttarra idha da'ahu fayakshifu an. Nah. nah. Ailahun ma'allah kata Allah. Nah. Amma yujibul muttarra idha da'ahu fayakshifu su'. Siapa yang dituju yang mengabulkan doa orang-orang yang meminta dalam keadaan dia terjepit, terdesak. Nah. Dan melepaskan mereka dari semua kesulitan. Tidak ada lain kecuali Allah. Dia yang didatangi, dia yang dituju. Nah. Ini berulang-ulang. Mereka hafal Al-Quran, hafal Al-Anam, surat Al-Ikhlas ini berulang balik dibaca. Tapi masih banyak juga orang yang datang kepada penghuni kubur, minta diselamatkan dagangannya, negerinya, daerahnya, hartanya, kedudukannya. Nah, ya, datang minta rezeki, datang minta pangkat, <clears throat> bahkan minta syafaat, diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kesesatan, bukan kepada Allah As-Samad Nah. Nah, banyak nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qad kamula sempurna pula ilmunya, hikmahnya, <clears throat> hilmnya, kudrahnya, izzahnya dan semua sifat-sifatnya, termasuk sifat-sifat yang di situ menyeratkan rahmah, ar-rauf, ar-rahim, ya, al bar Nah, Al-Halim. Al-Alim, Al-Ilm, Al-Qudrah. Masuk juga dalam tawab, ghafur. Karena Allah dituju ketika orang itu mungkin terjepit dalam keadaan jatuh berbuat dosa. Datang dia kepada Allah. Fahuwa wasi'u sifati azimuha. Ya, inilah ini, ini Allah dengan nama ini maksudnya adalah bahwa Allah itu maha luas sifatnya. Maha agung sifat-sifatnya. Meliputi semua sifat-sifat yang lain berkait dengan zat. Seperti sifat-sifat rahmah, latif, khabir. Dan sifat-sifat qudrah, izzah. Ya, nanti mungkin ada yang datang kepada Allah butuh pertolongan butuh solusi jalan keluar. Nah, nah. Kalau zat nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, nggak punya ke kekuasaan, tentu tidak akan mampu. Nah, makhluk manusia jelas seperti itu. Kenapa datang kepada mereka? Nah, nah. <clears throat> disamadat ilaihi jami'ul makhlukat. Yang datang kepadanya semua makhluk. Besar kecil. Fi jami'i syu'uniha. Dalam semua urusan mereka. Benda-benda kecil, plankton-plankton itu juga datang kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah supaya tetap hidup. Bisa membelah diri. Nah, Allah maha tahu tentang kebutuhan mereka, perluan mereka. Apalagi yang besar seperti manusia. Nah, gunung-gunung batu itu pun juga mereka tetap ya, butuh kepada Allah agar tetap eksis. Mereka bertasbih memuji Allah. Kita ingat dalam pelajaran apa tadi kemarin, nah, pelajaran dakwah dawa tidak ada batu yang jatuh, binatang yang diburu kena tembak melainkan karena apa? Mereka tidak berpikir pada Allah, keluar dari ketaatan. Nah. Falaisa laha rabbun siwahu wala maqsudan maqsudun ghairah. Tidak ada yang Rabb bagi makhluk-makhluk tersebut selain Allah dan tidak ada yang dituju selain Allah. Allahus Samad. Kalau Anda percaya, kita percaya dengan nama ini, kenapa datang kepada yang lain? Bergantung, berlindung kepada yang lain. Minta tolong kepada Habib, kepada Wali, kepada Kiai, nyiroro kidulnya. Nah, yang lagi sedang menanam pannya yang sedang menanam padi, cocok tanam kepada Sri. Kan aneh, padahal mereka hafal dibacakan pada mereka sampai kepada mereka makna qul huwallahu ahad Allahus Somad. Ingin tenang negerinya, jangan sampai ditimpa apa namanya meletus gunung berapi. Berikan sesajen kepada penggunu, penghuni gunung berapi. Nah, aneh. Nah. Padahal orang-orang dahulu kaum musyrikin di zaman dahulu dalam keadaan bencana seperti itu betul-betul mereka tulus ikhlas kepada Allah. Tidak dipanggil-panggil lagi oh, berhala-berhala yang mereka sembah, mereka puja-puja. Lupa dengan latauzanya. Lupa dengan watsuaknya. Tidak disebut dalam doa mereka. Tidak ada. Tapi coba. zaman sekarang ini. Sayyid Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan. Itu disebut dalam doa, doa minta diselamatkan Nah. Nah, nah ini makna disebutkan tadi asma itu sayyid yang sempurna fi su'dudi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada beberapa makna yang tercakup dalam sayyid ini riwayat Ibn Abbas dikatakan oleh Ibn Abbas As-Samad adalah As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'dudih. Ini satu. Yang kedua, As-Syarif alladhi qad kamula fi syarafihi. Mudah ya. As-Syarif alladhi qad kamula fi syarafihi. Syarif orang terhormat, orang mulia, pemuka, pemimpin. <clears throat> mirip dengan sayyid ya. Yang sempurna dalam syarafnya, keutamaannya. Yang ketiga, al-azim. Alladhi qad kamula fi azamatihi. Nah, mudah. Al-azim qad kamula fi azamatihi. Yang keempat, al-halim alladhi qad kamula fi hilmihi. wal ghani ini jelas as-samad yang didatangi yang dimintai kalau dia tidak maha kaya hmm, tentu tidak bisa memberi nah mengapa ngapain datang kepada makhluk makhluk itu fakir kata Allah ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah lah datang dia kepada habib kepada kiai nah, kepada nabi manusia itu siapapun juga termasuk nabi kita fakir kepada Allah butuh kepada Allah bergantung kepada Allah Sampai beliau mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak ada masuk, tidak akan masuk surga semua salah satu di antara kalian itu dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga Anda ya Rasulullah, wala ana. Illa an taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh kepada Allah. Nah, والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته الجبار <coughs> الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf wa huwa alladhi dan dialah yang telah yang sempurna fi anwa'i syaraf dalam semua kemuliaan wa dan kepemukaan kepemimpinan wahuwallahu huwallahu subhanahu dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala Hadihi sifatuhu la bagi illa lahu. Hadihi sifatuhu dan ini adalah sifatnya yang tidak pantas kecuali hanya milik milik Allah. As-Samad. Nah, Allahus Samad. Kenapa datang ke kuburan minta berkah kepada mereka kepada kiai fulan? Bukan mereka pemiliknya. Allahus Samad. datangi Allah minta berkah kepada Allah datangnya Allah minta syafaat kepada Allah karena Allah pemiliknya. Dia adalah Al-Ghani wa nahnu fuqara. Nah, jadi nama ini seperti yang kita telah bahas pada awal-awal karena ada dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Nah, nama-nama sifat-sifat tadi nama-nama yang disebutkan dari Al-Hakim, Al-Alim itu adalah min lawazim dalalah iltizam dari nama As-Samad. Dalalah iltizam dari nama As-Samad. Nah. Maka sangat pantas sahabat itu mencintai ayat-ayat ini, surat ini, dia dibaca berulang-ulang. Kenapa? Meliputi semua sifat-sifat tadi. Kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah fa inna samad karena as-samad itu man tasmudu nahwahu al-qulub man tasmudu atau tasmiru qulub nam nahwahu al-qulub as-samad adalah yang hati-hati manusia itu menuju ke arahnya menuju ke arahnya, mendatanginya. Birraghbah warrahbah. Birraghbah warrahbah. Nah, ya tentu dua ini karena ini merupakan dua ini merupakan pilar utama ibadah. Ar-raghbah, mahabbah, warrahbah, khasyah. Nah. Wadalika dan itu likasrati khisalil khair fihi karena banyaknya kebaikan padanya likasrati khisalil khairi fihi karena banyaknya kebaikan pada padanya wa kasratil awsafil hamidah lahu dan banyaknya sifat-sifat terpuji padanya milik atau baginya. Banyaknya sifat-sifat terpuji baginya. Nah. Nah. Nah dari sinilah karena banyaknya sifat-sifat yang baik ini tadi. Sifat-sifat yang terpuji pada Allah. Para ulama pun berbeda-beda dalam menerangkan tafsir makna ini. Ada yang mengatakan tadi laisa bi ajwaf, tidak berongga. Layakul wala yashrab. Menunjukkan apa? Sifat Allah al-ghina. Al-ghani, huwa al-ghani, la yahtajilah ila syai'in. Menunjukkan Allah itu maha maha maha kaya, tidak butuh. Tidak butuh kepada makan dan minum. Menunjukkan juga Allah punya enam, enam kekuatan yang tidak putus-putus kekuatannya al-matin Nah, Dan disebutkan dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari At-Tabarani semua makna tafsir itu tadi kullu hadhihi sahihah nafsiran yang benar wa huwa wa hiya min sifati rabbina azza wa jalla itu merupakan sifat dari Rabb kita Azza wa Jal. Nah. Wa idza alimal abdu, maka ini buahnya, asarnya ketika seorang itu mengimani nama Allah ini bahwa Rabbnya memiliki sifat yang mulia dan sempurna ini seperti yang disebutkan tadi Al-Halim alladzi qad kamula fi hilmihi Al-Hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi Al-Jawad juga dalam riwayat yang lain alladzi qad kamula fi jaudihi maha dermawan bahwa Allah Subhanahu wa taala syai'un la nam la syai'a fauqahu tidak ada sesuatu pun di atas Allah karena Allah yang paling tinggi nah. wala syai'un yu'jizuh tidak ada satupun yang membuatnya lemah nah kalau sesuatu yang lemah tidak mungkin dipantas untuk disandari didatangi dimintai pertolongan kan begitu. Nah. makhluk dhaif wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dia lemah. Kenapa minta pertolongan kepada mereka? Nah. Wa annahu subhanahu mafza'ul khalaik wa maljauha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat berlindung dan bersandar semua makhluk. Maka dia harus yakini ini. Fala malja'a wala manja minhu illa ilai. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari Allah kecuali kepada Allah. Kecuali datang kepada Allah. Nah ini bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Mereka orang yang beriman punya takut kepada Allah. Bukan lari dari Allah. Orang takut kepada sesuatu dia akan lari menghindar menyelamatkan diri. Tapi seorang mukmin takut kepada Allah dia datang kepada Allah. Dia deh dekat mendekat kepada Allah. Mau lari kemana? La malja awala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat menyelamatkan diri kecuali kepada engkau ya Allah. Maka ketika dia tahu bahwa Allah satu-satunya yang disandari tempat meminta semua kebutuhannya, yajib alaihi <clears throat> wajib atas dia yang sudah paham mana ini al yalja'alla yalja'a illa ilaihi <clears throat> untuk tidak berlindung kecuali hanya kepada Allah, untuk tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, untuk tidak menyerahkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Apakah ibadah itu dalam bentuk tawakal, apakah dalam bentuk khasyah, takut, apakah dalam bentuk ta'zim, apakah dalam bentuk mahabbah, ketaatan, berdoa, minta syafaat, minta istighfar, pertolongan, dan bantuan dalam kesulitan, bantuan untuk mendapatkan manfaat, berlindung. Tidak ada yang dia lakukan kecuali tidak ada dia serahkan kecuali kepada Allah satu-satunya. Ini baru dia beriman kepada nama Allah As-Samad. Maka pantas merenam sahabat yang mengulang-ulang baca ini setiap baca ayat atau karena merasa mungkin kurang lengkap membaca ayat ini baca surat Al-Ikhlas dicintai oleh Allah karena dia mencintai kandungan dalam ayat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. <clears throat> Nama Allah Al-Wahid Al-Ahad. Nama Allah Al-Wahid Al-Ahad.